بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبأسراره وبأنواره في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس Kalau wingi kita sampun bahas dundumanipun toyo ingkang kaping sepindah. Sakniki bahas dundumanipun air toyo ingkang kaping kalih. Inggih punika air suci yang mensucikan tetapi makruh kalau digunakan. Terus maksudipun toyo niki suci nggih saged mensucikan artinya umpama digunakno nggih sesuci damel wudu damel micalno najis niku nggih saged tetapi penggunaannya itu kalau digunakan untuk tubuh ya kula wangsuli kalau digunakan untuk tubuh hukumnya makruh ya nek mboten kangge tubuh mboten makruh lah napa niku? Inggih punika maul musyammas. Amatemot nah, maul musyammas niku nek gur bahasanipun air yang dikenakan srengenge utawa banyu sing dipun panasi wonten teng srengenge. Tetapi kedah dipun jelasaken langkung rumiyin Apakah setiap air sing dipanasi srengenge niku nggih makruh digunakno? Ini tertentu saja. Inggih punika dipun dawuhaken al musakhon fi ina'in mim ma'din bihar syamsi. Jadi sing dimakruhna niku kalau airnya itu dipun wadahi saking wadah sing Cara bahasane semua wadah sing bisa timbul teh yang kono niku. Nggih. Contonipun dream. Mumpun nanti sumeret dream nggih. Nggih, dream ora tahu sumerep ya sing alamat. Dream niku terbuat dari sesuatu sing lama kelamaan kalau niku mboten kangge niku menjadi tayang. Lah niki kalau sampai terkena air panas, eh napa terkena napa matahari, banyu sing teng mriku menjadi panas dan panasnya itu mengakibatkan sesuatu yang makruh. Napa niku sing digetingi manusa. Napa mak bentukipun inggih punika yusabbibu marad mardal yusabbibu mardal barsi au yaziduhu saged nambahi loro baros utawa no lara baros. Baros niku nek cara makna asline putih ning memplak. Nggih, mboten panu. Baros niku lebih mengerikan daripada panu. Karena nek panu niku sebatas ya sing kanggone wong-wong desa sing ra niko. Baras niku betul niku. baras niku jadus pigmennya kulit itu menjadi rusak karena terkena penyakit itu sehingga putihnya itu tidak bisa hilang. Ana unen-unen Arab tentang baros bahasane ngeten. Idzastaddal bayat sorol baros. Putih niku nek keputihan dadine dadine baros jadi ini panu panu panu roto ini betul panu jadi ini sebuah privop Arab di mana maknanya adalah apik ya aja kapien apik nek katien ya ngono kulit nek putih nek keputihan ini malah pucat sampai nanti bong, wong luar-luar nih kok. Putih, putih banget ini malah kaya sapi. Justru ya, apa ya ireng-ireng itu perlu apik. Singapurane ya, ya sing ireng jangan merasa tersinggung. Nek yo ya ireng nek kirengen yo ya aja ngono lho. Ya wong Indonesia niku rada tawasud, rada tengah-tengah. Ireng yo ora pati, putih yo ora. Oh ngono lho. Masyaallah. Ning aja dikira lho wong ireng niku ana kelebihane. Sampeyan sumerek kelebihane wong ireng. Kelebihane siji tok, ya ireng iku mau. Nyuwun guyon. Kula ya aja nyek-nyekan ireng ya ora apik. Kula nanti pas haji niku terpera napa seolah-olah mendapat pelajaran niku saya katakan umumnya sangka wong ireng. Haji niku lho oleh pelajaran sangka wong ireng wah kae masyaallah. Saya bertemu orang Somalia, wong ireng. Ketika saya membeli sarapan di samping Masjid Nabawi niku. Roti karo teh karo ana susune, ora teh ngene iki ora ana susune, ana susune. Beda. yang teh desa. Teh kono ya teh kota. Niku kula lungguh kalih tiyang, wah masyaallah, wiring masyaallah. Wiring mulus. Niku ya saya sangat salut niku napa? Nisbate wong kaji niku maca buku niku isine kitab kitab ngoten diwaca-waca-waca. Kula niku nyambut ya yes, sithik-sithik tak omongi bahasa Arab kono mudeng wis maklum padha kotane. Yes, ya, kula maca tak takoni pun tak sambut niku kitab karanganipun Syekh Zainuddin Al-Malibari seperti yang ada di Indonesia. Lalu lucu nenek maknane ya padha kaya makna nek Indonesia ngoten miring-miring ngoten niku ning bahasane wala minal ngelui. Saya dapat pelajaran dari orang tersebut betapa dimanapun tempat orang Somalia sing ngalim-ngalim nih, not dinggon tidak pernah lepas dengan kita. Kalau ketemu wong Afrika, orang umurnya kira-kira telung puluh lima tahun, dia memiliki majma' buhus namanya. Jadi kumpulan ahli bahsul masailnya orang Afrika. umurnya telung puluh lima, duwe pengikut watah sangat dia diikuti oleh santri santri ngoten bolak-balik wong Afrika wong ireng niku nggih sami nggawa kitab. Nek dinggon nggawa kitab. Beda kula sampean wis ora mudeng apa-apa li tau sinau. Ya Allah. Jan jan. Sing terakhir kula teng Raudhah. Kula niku arep Haji dipamit napa dipun dawuhi kalih Habib ah, apa Habib apa Habib Husin bin Anis. Kalau nanti kamu di sana kehabisan doa, aminilah doanya orang yang kamu anggap doanya itu ikhlas. Oh iya, Bib. teng Ramadan niku donga kula yo cap-capane wis tak uapalno mulai A sampai Z metu kabeh. Niku kula bareng karo wingking kula niku ndongane dhisik kono malah. Kula niku ndonga entek niku kono jeh duwane masyaallah. Kula niku akhirnya tak amini. HP kula tak uripno saking fasohahipun kalam. Dados dongane niku rangkaian setiambak tapi bahasane niku apik banget bahasa Arab. E. Nah, terus HP kula, sampean gadah HP? Eh, ngetes HP nggih. Aku ngomong HP ora mudeng longak-longok tok. HP kula tak uripno, tak ancarno mburi ngeten kula kalih ngamini karena saking kepingine ngerti siapa orang yang doain. Kok apike kaya ngene ting Amin, amin. Rampung duangu ora ning ngamini. Kira-kira bisa sampai setengah jam kalau tidak salah. Itu sudah disambung karo donga kula lho, dongane ustaz lho. Duwa robana kula pira macam. Sam? Oh, sampean ngertine robana atina, robana filana, kula robana liyane apal kabeh. Robana latuzi bana apal. Robana alam muslimin laka apal, sampean apal? <laughs> Oh, ora apal, Mas saya ora ustaz. Kula iki donga kula wis duwa kuwi kono jek duwa kuwi rampung langsung kula malik awak lan tak rangkul jebule wong ireng. Ya Allah. Insyaallah. Dadi jebule wong ireng iku ya ana sing luar biasa. Dadi maksudipun indallahi atqakum. Ngono lho maksude. Jangan membedakan kurit mbah ireng, mbah putih, mbah rambut keriting, mbah ngecrat. Terserah Gusti. Terserah Gusti. Ah ngono lho, Dul, aku kadang dilok-ilokno kok. <laughs> Terus rasah dawa-dawa. Jadi intinipun banyu sing wonten nok wadah kala wau. Terus dipanasi srengenge iku akan mengakibatkan kulit kita menjadi penuh penyakit sing jenenge baros. Maka dipun hukumi makruh. Makruh niku dilakoni ya ora dosa. Ning nek iso ditinggal. Maksud ten? Nah, bet. Lah ditinggal oleh ganjaran apa ora? Nggih mboten pikantuk. Tetapi karena li husnin niyah, kalau saya kedadian niatipun nggih dadi ganjaran. Contohipun sampean disodori pete. Mas niki lho Mas pete. Ah, kula mboten ah. Jane nggih seneng. Tapi ninggal niku ora perkara napa-napa ning diniati apik. Sampeyan kok moh tete napa? Jane kula nggih remen. Tapi niki mangke kula niku pengen ngomong-ngomong kalih jenengan. Nek kula man pete mangke ambune kaya napa? Oh, ngono aja kula sampeyan iki. Dingai penting pokok pumpung ngono. Jo meneh pete sak kulite entek. Ngomong-ngomong bab pete, pete niku ana tambane. tambahnya pete niku ya kulite niku. Dadi nek mangan pete kok rada ambune mumet-mumet niku, lah mangano kulite. Nek kulite kok dereng iso mari godhonge. Iki malah Pak Joni malah sakwite sisane. Selanjutnya watahirun ghairu mutahhir. Nah, iki sing sing kudu hati-hati. Airnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Banyune suci ning nek digunakno kanggo wudu boten sah. Digunakno kangge mandi jinabat boten sah. Tapi nek digunakno gur kanggo kanggo tap napa istilahnya kanggo tabarrut, kanggo ngedem-dem awak ya ndak apa-apa ya najis. Tapi nek diniatno sing kangge berhubungan terhadap nih ning nilang no hadas utawa najis niku mboten sah. Napa niku maul musta'mal wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Ada dua. Niki mengke termasuk hadis hadisipun nopo supados panjenengan dadi mudeng kan sering niki kan apa banyu mustakmal mustakmal zaman Rasulullah ra lah, Nah, iki kata-kata mustakmal ini digunakan sebagai bahasa oleh ahli fikih dalam rangka nopo Gampang no ngomong sampeyan. Nanti ada contoh dari Rasulullah yang inilah yang menjadi alasan mengapa air itu dikatakan sebagai air yang mustakmal. Air mustakmal niki nek cara bahasa air yang telah atau pernah digunakan. Halo halo. Toyo sing nate digunakake. Lah niki wonten hadisipun sing panjenengan kedah mudeng. Air mustakmal niku tak contoh neriyen. Contone panjenengan gadah toyo sekedik. Toyo sekedik niku sampun nate panjenengan ginakaken kagem wudu. Utawi panjenengan toyone sing sithik niki wau panjenengan ciprati toyo sing cipratan saka wudu. Dadi toyane umpama sak daskom, Sithik nen toyane, mboten wonten toyo, mboten kathah toyane, sithik mawon. Terus sampean wudu nang dhuure mak piuk terus toyane tiba nang kono. Biur. Oh, berarti niki airnya air yang bekas diguna diguna digunakan. Lah, tadi dikatakan airnya suci. Mana dalilnya bahwa air yang tadi pernah digunakan wudhu itu airnya suci? Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Lan diriwayatakan oleh Imam Muslim nek menawi wonten teng Bukhari nomor hadisipun 191. Menawi teng kitab Muslim nomor hadisipun 1616. Lha iki lho engko nek sampeyan ditangoni rada muga-muga iso jawab. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu fatawaddaa wa sabba alayya min wudu'ihi Niki diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah meninjau diriku. Meninjau niku ngertos nggih? Nilii sebab pada waktu niku sahabat Jabir nembih mawon gerah. Dikatakan wa ana maridun la a'tilu. Saya itu sakit yang sampai la a'tilu ai fi halatin ghaibubah min syiddatil marad. Beliau yang sakit niku ngantos meh-meh mawon akalnya itu hilang. Nek cara sak menika nek cara umpama sampean nanti sumerep bocah kena setek nika. Ngantek awak godhok. Itu kan akalnya sudah koyo-koyo meh-meh mawon hilang. Jadi dia mengalami sebuah sakit sing ngantek berhalusinasi. Ngerti <laughs> Ngertine sampean terasi ya, ya mudeng. Ngantek ana wong lara e ngantek nglindur dhewe. Nah, sahabat Jabir niki di waktu sakit seperti itu Rasulullah dikatakan pada waktu meninjau tadi wudu setelah wudu air bekas wudune niki dipendet ngeten niki wa sabba alayya min wudu'ihi wudu niku alma alladzi tawaddu'a bihi air bekas wudune Rasulullah niki diambil Rasulullah terus digebir-gebirno diciprat-cipratno dateng sahabat Jabir di sini dipun ijtihad oleh Imam Syafi'i utawa madhab Syafi'iyah dikatakan Napa niku? Bahwa anak napa niku? Bahwa wujudipun walau kana ghairu tahirin ghairu tahirin lam yasubbahu alaihi. Andaikan air yang bekas wudhu itu adalah air yang tidak suci, maka tidak mungkin Rasulullah ngepiur-ngepiurno datang kula. Maksudnya, jadi air bekas wudhu itu kalau dikatakan tidak suci salah karena Rasulullah menggunakan air itu untuk ngebiuri sahabat Jabir. Ini dalam rangka adawa nambani. Nggih, halo halo. Nambani. Sebelum saya mengungkap yang lebih jauh, ada sebuah kisah kisah azimah. Nggih ini tadi kita tadi kan mendengar cerita bahwa Jabir niku ditambah seolah-olah ditambani Rasulullah dengan bekas wudhunya. Lah sahabat niku nek sumerep Rasulullah wudhu niku siap-siap di sekeliling Rasulullah untuk memperebutkan air tersebut. Sampai dikatakan kadu yaqtatiluna ala wadu'ihi meh-meh mawon sahabat niku bunuh membunuh untuk piye supaya ngasilno toya niku. Bahkan dipun riwayataken kalau sampai ada orang yang mengambil lebih banyak lalu ada orang yang dilihat Rasulullah belum dapat air tersebut oleh Rasulullah Rasulullah nderek ngrebut toya niku sing dipendet tiyang kathah niku. Dadi umpama ana tangane gedhi lho. Jipuk iya, wet ngoten kalih Rasulullah semarep si anika dereng Rasulullah derek mendetno terus diambilkan terus di dumno mriku. Diambilkan lagi dumno mriku. Sampai roto Inilah wujud tabarruk. Niki lho wujud tabarruk ngalap barokah niku pun zaman Rasulullah. Jadi nek niki kok wonten tiang-tiang sing dosami tabarukan dateng para solihin bekas-bekase niku ngantos wonten sing nginum, wonten sing napa, wonten sing napa. Niku wujud tabarruk. Niki wonten hak dalilipun niku mboten kok mengkultuskan. Bahkan guru kula ring dawuh, andaikan itu dianggap kultus, maka kultus yang seperti itu wajib hukumnya sebab wonten contone. Wong oh, ngono kok kultus iku napa? Itu menunjukkan kalau Rasulullah saja ngantos ngewangi wonten sahabat sing ora pikantuk dipendhetno koncone untuk diambil, untuk dia dapat. Berarti yang dilakukan Rasulullah adalah bukan hanya memperbolehkan ngalap barokah, tetapi membantu terjadinya alat barokah. Dalam sebuah makalah, su'rul mukmini barokatun bekase wong iman niku barokah. Halo lho. Contone sampean wonten tiyang soleh sing sampean pandeng soleh saestu terus makna dahar nopo terus niku kok nyiso sampean pendet niku wonten dalile. Bahkan-bahkan nyuwun sewu dicontohkan oleh kiai kita Simbah Kiai Haji Muhammad syirat Mbah Kiai Sirot niku seorang mursyid Qadiriyah sing terkenal wali pun niku nalika hadir wonten teng dalemipun Bapak Kiai Daim riyen zaman Pak Pak Daim tesih Halid hadir di rumahnya Pak Daim di waktu itu Mbah Kiai Sirot niku lucu wonten bekas teh gini tamu-tamu sebelum Mbah Sirot hadir di situ niku setunggal nampan kalih Mbah Sirat bekas-bekas teh-teh yang ada di beberapa gelas itu diminum semua. Lalu Mbah Sirat dengan enak mengatakan su'rul mu'mini syifaun min kulli da'in. Bekase wong iman niku tombo saking sedaya penyakit. Lalu kita pikir niku Mbah Sirat. Bagaimana dengan Mbah Dullah? Oh, ya, aku dulu nemen. Mbah Sirat niku lah kula sampean ampun ngoten niku. Lah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggalkan dunia ini apa yang dilakukan Rasul? Terserah panjenengan alep maklum napa boten ning Rasulullah mencontohkan. Pada waktu beliau mengalami nek cara bahasanipun sakaratul maut di waktu niku Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq adikipun Sayyidatina Aisyah mlebet wonten teng kamaripun di mana Rasulullah dan Aisyah ada di situ. Di situ Rasulullah mengalami syiddatul humma benter sing sangat banget. Lalu Rasulullah karena tidak bisa berkata apa-apa Rasulullah memandang apa yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Nampak nih? Ketika dipandang oleh Aisyah ditanya, "Ya Rasul, apakah engkau menginginkan itu?" Rasulullah mengangguk-angguk seolah mengatakan, "Na'am, yo aku butuh." Lalu diambil, "Ya Abdurrahman Ta'al, kemarikan apa yang engkau bawa itu." Jebule sing digawa napa? Siwak siwak niki arep mbok akoni napa mboten kok ngantek digawa Abdurrahman berarti niku siwake Abdurrahman. Mboten mboten? Ketika lihat siwakan itu apakah langsung Aisyah mengganti, oh iki siwak iki bekasnya Abdurrahman, anu wae tak gentine wae Rasulullah yang duwe siwak kok. Aku yang duwe siwak kok. Apakah seperti itu? Lah itu tetap digunakan oleh Aisyah Lalu Rasulullah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasul, apakah engkau menginginkan siwak ini untuk kau gunakan?" Nah, wakila sebelum siwakan itu digunakan dibersihkan terlebih dahulu oleh Aisyah. Wakila bahkan ketika akan digunakan dipecah-pecah sama mulutnya Aisyah. Digigit-gigit sama Aisyah sehingga riquha fisiwak. Sehingga napa niku istilahnya ini kilo air air ludahnya itu bercampur di situ baru digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al yanas siwak wa ashadu, Itulah terakhir Rasulullah menggunakan siwak dan lembut tetapi sangat lama penggunaannya. Alon banget. Jadi akhir dari hidup Rasulullah mencontohkan Rasulullah wae guna no bekasi seorang sahabat. Yo. Aku lho sampean kadang wis ngoten niku jijik Walaupun ini nanti kalau diambil sebuah makna bahwa siwakan niku saged ndadosaken gampilipun sakaratul maut. Jadi dari dalil niki nek panjenengan waos nek kitab I'anat napa dalam I'anatut Talibin ada kejelasannya nek kanggo gampangno sakaratul maut niku disiwati ning aja duwe makna berarti ku mateni lho nggih ngono terus itu angel mati nih siwakin lho kok ora mati-mati sisan siwak sing gue dhewe tonyol-tonyol lah kujunge mateni <laughs> jadi siwakan niku gampangno sakaratul maut Nah, niku siwakan. Lah Rasulullah nyontokno kados ngeten niku. Lalu tentang masalah wudhu tadi. Wudhu niku kali Rasulullah ada beberapa riwayat tentang penyembuhan itu Rasulullah sering mengkat, nopo, mengkaitkan wudhu dengan penyembuhan. Seperti itu tadi, nambani yes. Suatu ketika wonten riwayat eh, ikinyon ngapunten ada seorang rombongan orang-orang yang dulunya beragama Yahudi. Sowan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita badhe bersahadat di depan panjenengan. akhirnya pun bersahadat. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahunya Rasul di tempat kami masih banyak sekali tempat-tempat yang dulunya kita gunakan sebagai pemujaan. Wih, mudeng lagi pemujaan nih. Mudeng ya? Tempat-tempat yang digunakan sebagai gen-gen sing kangge aing ada syahung ada, kalian khusus pemujaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dan bekas wudunya Rasulullah diwadahi nang satu tempat kecil sekali. Cara mriki wadah minyak. Lalu oleh Rasulullah beliau memerintahkan hancurkan semua bekas-bekas tempat kanggo peribadatan itu dan di tempat di mana engkau menghancurkan itu sokno banyu iki. Ciprat-cipratono banyu iki. Maksudnya nggih, di tempat wis pokoke napa ada mbok napa lah wis pokoke sithik nah anggapane wong biyen yo sithik nah. Ah, pada waktu niku nyuwun pangapunten, pada waktu niku sahabat-sahabat sing nembeh mawon mlebu Islam niku wau berpikire ngenten ya Rasul niki zamane panasnya kaya ngene. Sepanas ini airnya sesedikit ini kita berjalannya jauh sekali ya Rasul. Dan niki mungkin airnya menguap terus hilang seperti apa? Gimana ya Rasul? Kan ngoten mikire kan ngoten. Niki mangke pripun kula mbeta ado-ado tekan kono kenteken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekan tegas mengatakan, "Aku yang akan ngejoki dewi banyu itu." Jadi seolah-olah ya jauh khawatir, mengko nek entek aku dewi sing ngesoki. Biadil mukjizat dengan tangan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini napa? Bekas air wudhu ini digunakan untuk ngilangi sawan, cara bahasane. Karena memang kaitannya dengan urusan syariah tempat-tempat peribadatan yang selain genetik yang Islam atau masjid fihi kathir minasyayatin kata sangat setan sing manggon sehingga ketika ada pertanyaan yang dulu kita basul masail kan tentang nahdiyah riyen bagaimana hukumnya seorang muslim masuk nggone kawasan peribadatannya selain muslim hukumnya makruh Nek saged ampun. Sebabe kafir Kathir minasyayatin. Banyak sekali setan sing manggon nang kono. Makane nek ana terjadi keanehan-keanehan, ngoten niku ya sing aneh-aneh ya setan niku wau. Zuyyina kafaru makruhum. Wong-wong kafir niku sifat politike kekafirane itu akan selalu dihiasi oleh setan sekiranya dia akan tampil sangat indah luar biasa. Yang kadang wong Islam merasa, "Uh, kok wong kafir kok iso ngono ya? Aku kok ora." Lah kan Lah maka oleh Rasulullah diken nyiprat nyiprat notoyo niku sampai supados niku hilang. Lalu Rasulullah mengatakan, "Dengan air ini hilanglah semua hal-hal yang engkau anggap apa merugikan dan datang akan datanglah sesuatu yang barokah dari sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala." Ini cerita yang terakhir tentang masalah wudhu. Hebatnya wudhu niku adalah kisah yang pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alami di waktu Rasulullah ditemui oleh rojulun ghorirul aini. Menikah termasuk eh, kan termasuk kisah sing azimah dan menikah riwayat sing sahihah. Dan ini nanti akan ada beberapa pelajaran di dalamnya sing sekintene panjenengan ketika kita membahas syariah kita pun mendapatkan akidah di dalamnya. Maksud nggih? Halo? Niki mau kan kula cerita tentang Rasulullah ngepiur-ngepiuri awake Khalid enapa Jabir bin Abdullah dengan air bekas bu wudhu. Lalu sahabat diriwayatkan rebut-rebutan dengan air wudhu itu. Lalu saya kembangkan bahwa air wudhu itu memang oleh Rasulullah sering digunakan untuk ngadepi masalah-masalah ngoten -masalah. -masalah. Di Suatu ketika wonten tiang sing dhuriyul lain, Peningale kenging penyakit sehingga dia tidak bisa melihat. Dorirul ain niku wis gampangane mripate ora weruh ngono lah. Lalu orang tersebut matur sama Rasul, "Ya Rasulullah, Allah an yarudda basari." Ya Rasul, berdoalah engkau kepada Allah, semoga Allah menjadikan mataku ini bisa melihat. Di waktu niku Rasulullah mengatakan, kan engkau sabar, maka itu lebih baik." Tapi kalau engkau ingin melak, ma, ma, ma, ingin berdoa, lalu Rasulullah memerintahkan wudulah kamu terlebih dahulu. Nek kue kepingin waras, kalau kamu memang sudah tidak kuat, ora sabar meleh, nek kue kepingin mari sewaras, wudu dulu. Nah, wudu meleh. Lalu sholat dua rakaat. Setelah engkau melaksanakan dua hal itu, semakul Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammad ya Muhammad ya ya rahmah inni atawajjahu bika ila Allah fi hajati lituqda Allahumma syafi'hu fiyya wa yarudda alayya basari wa syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi Niki donga sing Rasulullah ajarkan kepada orang itu ini riwayatun sahihah ini akidah kita. Inti dari doa ini adalah sebuah tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sendiri sing nyontokno. Napa niku? Isinipun hat, isinipun donga nek cara bahasane ya Muhammad ya Nabi ya Rahmah. Ini atawajjahu bika ilallah fi hajati. Jadi penyampaiannya seperti ini, wahai Nabi Muhammad, aku menghadap kepada Allah lewat dirimu. Mintakanlah supaya Allah itu memberikan hajatku ini hasil. Penyakitku jadi waras. Panjenengan tulung suwonaken datang Gusti Allah. Ini wujud tawasud. Lalu dia dengan perkataan yang disampaikan Rasulullah supaya diikuti Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, tolonglah Nabi Muhammad untuk diriku. syafi'ni fi nafsi, lalu tolonglah diriku untuk diriku sendiri. Ini itu ajarannya kan Nabi. Jadi kena mungkin di antara kita ada yang berkata, kenapa kita kalau doa kok tidak langsung saja? Ya Allah, boleh-boleh saja Sopo sih ngomong ra malah niku saya. Tetapi untuk tawasul kepada Rasulullah itu ono contoh contohnya. Maksudnya, tapi sebelum berdoa ini oleh Rasulullah dihubungkan lagi wudhu dulu. Kilo pentingnya wudhu dan beri gini. Nggih panjenengan ketemu tiang-tiang soleh, tiang-tiang sing nanti pun guru kulo Maulana Habib Lutfi termasuk tiang sing benjing ting alam kubure diparingi berbejo Wakila termasuk tiang sing jasate mboten kedulit. Di antaranipun wonten tiang-tiang sing hafadhatul Quran. Tapi sing hafadzah tenan mboten gurapal hurufe tapi gelem nglakoni. Tur niat sing sahihah. Sing nomor kali tiang sing daimul wudu. no wudu. Batal wudu, batal wudu. Eh kula sampean kan ora? Batal ora wudu, batal ora wuduan ngono to, dan ini kanjeng Nabi dan Wudu. Saya punya cerita sendiri tentang wudu. Dan mari kita berpikir tentang itu supaya sekolah sampean mungkin jadi wonten itu Saya dulu pernah mengalami sebuah goncangan jiwa yang luar biasa. Saya mondok, saya punya ibu, beliau sakit di rumah sakit di waktu itu lambungnya bocor. Bayang no, Pak. Infus itu untuk botol napa darahnya saja itu habis 13 botol darah. Ku bayangno lah kaya apa ilange darah. Ya? Ketika ibu saya mengalami seperti itu dalam keadaan hamil tujuh bulan. Hamil tujuh bulan digoreng rumah sakit tekan rumah sakit niku baru operasi wis pusing mikir bayar. Ya iki lho bab pusing-pusing nih. Pusing mikir bayar plus ibu saya dikasih tahu sama dokter ahli kandungan, "Ibu, Anda harus siap-siap karena posisi bayi ini malang." Dan karena reaksi daripada operasi itu berakibat daya nopo tahan tubuh Anda dan ke Kenapa kekuatan tubuh Anda menjadi lemah? Tidak mungkin bisa keluar kecuali operasi. Pusing apa banyak ya? Hei, hei. Oh, loro-loro nih, pusing wal banyak. Uh. Pada waktu niku ibu saya memberitahu sama saya, "Nang, tulung bapakmu aja dikandani." Es, aku karo kowe lah sing mikir daripada bapakmu jadi tambah susah. Karena zaman dulu durung ana gratisan ke pemerintah nu dari wonten. Wes ya Allah, saya di waktu itu Mbah Yangno, Mbah kula riyen niku meninggal itu karena melahirkan. Wah kula ya sembayangne ya sing ora-ora. Waduh piye iki? Mondok lagi oleh setahun rong tahun iki wis wong tuwa arep raono iki kok aku iso nerusno apa ora. Tawakale cendek ring menungso gitu. Sampai saya sowan kepada guru saya Mbah Kiai Haji Makmun Ahmad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bihi wa nawwara Allah Guru saya yang luar biasa. Betapa beliau memberikan motivasi tentang keyakinan itu luar biasa. Napa? Kula sowan yai ibu kula ngeten ngeten ngeten. Lalu ibu Pak Yai kula langsung mendet air dari tempat wudhu beliau sing toyone niku memang ngambek istilahipun ginakaken kulah. Jadi di tempat Pak Yai kula niku khusus untuk wudu Pak Yai niku di di rumah niku wonten satu napa ulah sing biasanya damel wudu Yai niku wudune mesti teng mriku. Lalu beliau mengambil air teng mriku diwadahi teng plastik. Wis ora ta dodo wis mbah diwacakno napa? Nek sampean kok tak wacakno dongane kok malah buka dukun dari ra penak. Diwadahno badah tekmu langsung diwadahi disampaikno kalih kula dengan bahasa. Abdullah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mantap, injih Mantap, mantap injih Allah orang mungkin memberikan kehendak nopo memberikan musibah, masalah yang meng, nopo yang melebihi kekuatan kita. best mantap, nggih. Ngono mawon. Pada waktu niku dalil niku jane kula pun dulu sadurunge. Tapi setelah dikasih oleh Pak Yai bahasa seperti itu, mantap mantap. Nah, Ternyata niku teng ati kula seolah-olah berkata seperti ini. Kalau memang Allah menganggap kekuatan kami mencapai pada aku ditinggalkan ibu saya. Itu mungkin terjadi. Tapi Allah Maha tahu kalau memang Allah menganggap aku ramampu mampu dengan itu, Allah tetap akan memberikan ibu saya akan hidup toyo diumbi. Lahirnya itu di rumah saya tanpa bantuan dokter sedikit pun. Lahir dewi. Ayo air wudu. neng air ini ya ibu lho, air wudu <laughs> ini ya boh. Lho Pak ini kok mleketek ketek, Oh kok blobok Mas. Ya malah bono ini Enten nggih, niki wudu. Jadi artinya air sedikit bekas untuk wudhu niku suci dalile suci Rasulullah menggunakannya sebagai metode untuk nopo nambani seorang sahabat bernama Abdullah Jubair Jabir bin Abdul Jabir bin Abdul bin Abdil dilang nambahi Abdillah rotine ya durung tak Jabir bin Abdul. ngono oh, lho nyebut namane tiyang soleh niku tuftahu abwaabus samawatil aliyah ngono lalu wadalilu kaunihi ghairu mutahhir tadi kan dikatakan dengan dalil itu kita sepakat dan Imam Syafi'i berijtihad dari dalil tersebut bahwa air mustakmal air yang bekas digunakan untuk menghilangkan hadas itu suci tapi tadi kok madhab Syafi'iyah berpendapat suci neng ora iso nyucekno. Suci neng ora iso mensucikan. Suci tetapi tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Mana dalilnya? Dalilnya ini. Ma rawahu Muslim wa ghairuh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nomor hadis pun 283. Lah sampean yo dahar aku yo ngombe ya. Ah, seger. <laughs> cocok, cocok. Hadis niki diriwayatakan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Niki butuh pemikiran loh untuk nggak no bahasa ini menjadi ghairu mutahhir niku kudu dipikir sing saestu. Nyuwun ngapunten ngaji ngeten iki niku aja gur digawe pantes-pantesan nek saged. Ini barang sing lazim, barang sing wajib dingerteni karo wong Islam. Nek sampean kok durung ngerteni niku arep ibadah ya keliru kan ngono. Napa? Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Faqalu ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Qala yatanawaluhu tanawulan. Maksudipun ngeten. Kanjeng Nabi nate dawuh, kalau ada air ngembek. Air ngembek. Mestine niki toya sithik, nggih ana banyu ngembek kulah-kulah kalau kulah cara bahasane wong desa jeding kulah ngertas nggih niku banyune mantek bener lah Rasulullah mengatakan kalau kamu sedang junub jangan jegurno awakmu jegur mrono dari diniati adus artinya Ojo adus nok banyu sing mandek kono iku sedangkan kamu dalam keadaan junub. Lalu Abu Hurairah ditanya, bagaimana kalau Rasulullah yang dilakukan Rasulullah bagaimana? Ya tanah waluhu tanah ulan. Rasulullah mengambil sedikit demi sedikit. Eh, jegur gur kanggo ngilangno hadas tok ndak boleh. Kudu aja sampai awak dhewe sing kena hadas iku nyampuri banyu niku wae. Dengan niat adus. Lalu di sini dikatakan afadal hadis annal iktisala fil ma' yukhrijuhu an tuhuriyatihi. Ye wa illa lam yunha anhu. Wa huwa mahmulun 'alal ma'il qalil. Wa hukmul wudu' fi hadha hukmul ghusl. Di sini dikatakan mandi dari air yang seperti tadi itu bagaimanapun menjadikan kesucian air itu menjadi hilang. Lho kok iso? Kenapa dikatakan kok air itu menjadi hilang kalau dijeguri wong sing junub? Bukti ini kanjeng Nabi larang. Mending betul. Bukti ini kanjeng Nabi larang. Berarti air itu kalau digunakan sebagai metode untuk kanggo adus langsung atau wudhu langsung dijegurno atau nyipratno air yang itu tadi berarti ya ora kena ghairu mutahhir karena Rasulullah melarang sehingga Rasulullah ngajari diambil sedikit sedikit sedikit sedikit lalu di sini hukumnya wudhu disamakan dengan hukumnya mandi ini karena apa podo-podo ngilang no hadas ngono dari sini dua hadis ini berarti air bekas wudhu itu air bekas kanggo ngilangno hadas niku suci wujudnya mau digebyur-gebyurno sahabat Jabir tetapi ora iso cekno karena apa wujudnya Rasulullah melarang karena dianggap air sing wis digunakno nggih adus niku wau berarti wis ora suci meneh dalam rangka mengapa karena Rasulullah melarang Kok umpama Rasulullah ngejar ke berarti ndak apa-apa, berarti jeguran nok kono ora apa-apa, ke wudu banyune mbok gunakno ora apa-apa, mbok gawe apa-apa. Nah, karena Rasulullah melarang di situ dibuat ijtihad oleh Syafi'iyah, itulah yang menjadikan sebab air itu dilarang ojo sampai nek wudu delak dijegurno sebab ndadekno banyune, banyu sing mus. Nah, jadi mustakmal niku ini kaitan dari dua hal ini tadi. Maksud nggih? Dari maksud nggih? Ya semoga-moga jenengan dadi maksud wonten manfaatipun lan sehingga kula lan panjenengan dadi ngerti. Dadi banyu sithik kaya banyu kulah nanti niku ora kena nggih wudune mboten kenging sebab niku banyu sithik. Kenapa saya katakan mboten kenging? Karena di situ mungkin ana wong sing pernah ngilangno hadas. Ngoten. Asya tahira. Nah, lalu yang kedua, wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan adalah air yang dicampuri oleh sesuatu yang suci sehingga hilanglah kemutlakannya air tersebut. Banyu putih niki, banyu niki banyu betul. Dicampuri teh, ngenten niki jenenge banyu napa? Lho pinter, ya Allah. Supi nggih. Nggih, toyo teh las. Masyaallah, cocok. Sampeyan niku orang ngrasakno wis ngerti ya. Masyaallah. Pinter iku. <laughs> Aku jumpa arane pinter to, Jul. Eh, dados. <laughs> Nggih. Wa kaunuhu ghairu mutahhir li annu asbaha la yusamma ma'an fi hadhil halah. Kenapa dikatakan itu tidak mensucikan? Karena di waktu itu telah tercampur es, teh tercampur hal-hal yang suci itu sudah tidak dikatakan mutlak menjadi air. Itu sudah menjadi air. Nah, Jadi ini pun betul sakit digunakan. Ngeten iki umpama, umpama sampean diunggahi wong alah angel-angel sing penting Gusti Allah wis monggo rasa ruwet ruwet Nggih. mau oh, banyu sembarang banyu iso digunakno. Hehehe. Sampean kok ngoten niku Dalile napa? Pokoke lah, dalil pokoke ini ora ana dunia dunya iki, ora ana ya, Kita jangan mudah diperdaya oleh omongan-omongan orang-orang seperti mereka. Zaman sakniki niku kata sing bahasane ketoke apik ning jebenere nyemplungno wong ning jurang. Wis diceritani ngalor ngidul kaya ngene iki. Allah. Apa ya? Sing penting ya Gusti Allah Maha Pirsa. Ya pirsa nek sampeyan iki ngawur ngono wae rasa dodo. Paham nggih? Bahkan lucune melih ana sing sebab ana sing tau ngandakno niku wonge ngeten. Lho Pak, sampean ngono, Mas saya anu, wonten sing nanggung. Lho, nanggung iki piye to, Cak? Salah iki kan awak dhewe. Lah maka sabat mane ya maktasabat. Salah iki kan awak dhewe. Kok jare lho sampean kok nglakoni ngene? Wah, Mas ana sing nanggung kok. Lho lho lho lho lho lho lho lho nanggung piye to cacah. Lah nek ngono nanggung ya enak, wis kono nyak maling aku tak sing nanggung ngono nggih. Ya ora iso. Bon nggih, jazakumullah. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.